Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan dan keadilannya. Barang siapa percaya bahwa kalau kita membuka magnetik Allah kepada kita dan kita sendiri kepada Allah maka semua hawa daun pohon air akan berisi partikel-partikel kekuatan Allah, keadilan Allah, kesembuhan Allah yang akan dianugerahkan kepada semua yang meminumnya. Kalau ada teman-teman yang mau membuka airnya, tutupnya dibuka semua. Mudah-mudahan atmosfernya akan Jaluk nih, jaluk nih. Bismillahirrahmanirrahim Ini kemarin sudah kita mulai Untuk Pengijazahan kepada para jamaah Supaya selama 2016 ini kita Fokus untuk memohon keadilan Allah Selumu Semua pengalaman anda pribadi Pengalaman anda dalam keluarga Dalam bermasyarakat dalam bernegara apapun saja Anda himpun, Anda ingat-ingat kembali dan apa yang Anda temukan tepat untuk Anda wadulkan kepada Allah Anda ingat gitu saja nanti seluruhnya akan terangkat oleh kebersamaan wirid kita pada malam hari ini dan kita sudah sampai pada momentum di mana pertolongan Allah itu mutlak kita perlukan. Karena ada sangat banyak hal yang kita tidak bisa mengatasi dengan ilmu kita. Kita terbentur-bentur untuk mengambil keputusan. Dan kita juga harus tetap menjaga rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada sesama manusia. Sehingga kalau memakai cara kita, strategi kita, peperangan kita, maka itu akan bisa menjadi bumerang dan menciptakan kontraproduksi dari tindakan kita sehingga kita memohon dalam setahun ini terus menerus di setiap simpul ma'iyah untuk memohon seperti malam hari ini seperti juga yang dikenduri cinta kemarin dan yang akan kita transfer dan kita ijazahkan juga di Padang Bulan pada tanggal 24 kalau dalam setahun ini Allah tidak menolong kita mudah-mudahan itu merupakan janji Allah dan perkenan Allah bahwa kalau gitu kita yang akan mengatasi dengan cara kita. ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda konsentrasi kepada Allah, lupakan saya, lupakan siapapun saja kecuali Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya mohon kepada anda untuk mengizinkan apa saja makhluk Allah ini ikut bertasbih, ikut berwirid jadi termasuk ciptaan Allah yang berupa suara, nada dan irama itu kita libatkan alam semesta, angin semua kita libatkan karena Allah mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ding ding ding ding ya yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر siapapun saja, ia atau mereka, aku, engkau, kami atau kita, keturunan siapapun saja, dari golongan manapun saja berada di manapun saja yang melakukan pendoliman yang melakukan penganiayaan yang melakukan penjahatan dalam urusan pribadi keluarga masyarakat negara rakyat bangsa kemanusiaan dalam dunia jasad maupun dunia maya yang berwujud maupun yang tersamar yang diketahui maupun yang tak diketahui, yang terletak di dalam ruang dan waktu, menanggung pembalasan dari kesucian Allah, mendapatkan azab dari kekuasaan Allah, menerima wabal dari kemahadahsyatan Allah, tidak bisa mengelak dari keadilan Allah, tidak mampu menghindar dari pembelaan Allah kepada hamba-hambanya yang dianiaya. Siapapun saja ia atau mereka, aku, engkau, kami atau kita, keturunan siapapun dari golongan manapun, berada di manapun, yang dizolimi, yang dianiaya, yang dijahati dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, rakyat, bangsa, kemanusiaan, dalam dunia jasad maupun dunia maya yang berwujud maupun yang tersamar yang diketahui maupun yang tak diketahui yang terletak di dalam ruang dan waktu mereka yang didolimi, dianiaya, dijahati diliputi oleh perlindungan Allah dianugerahi ketentraman dan kemudahan ditaburi rahmat dan keluasan rizki serta keberkahan dipelihara iman dan kebenaran hidupnya, diperjalankan dalam kesejahteraan dan keberuntungan, dituntun semua langkahnya dan segala ikhtiar hidup dan ibadahnya. Subhanallah walhamdulillah wal شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب يا ذا العدل يا ذا العسر يا شديد العقاب يا ذا العدل والقسط يا ذا الوبال Shadi ذا الوبال يا ذا الوبال bacakan doa yang merupakan hajat kita oleh Mas Islamianto, Thomas Ramli dan lain-lain. Ya العقاب شديد العقاب علمنا كلمات يليق بمقامنا وسلوكنا أن ندعوك بها ونناجيك أنت خير من علمنا يا ذا العدل يا ذا القسط بشر الطاغوت الذي سار تروج ووقفها في حتى أن سادت رحمتك التي هي هي حتى أن سادت رحمتك التي هي من حق العالمين جميعا اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الله الذي حابس الحق وزيف رحمتك وأغلق الأبواب هذا العدل ذا العيش اللهم اعصمني من يا ذا العدل يا ذا القسط وأخفى شهد الحق والخير والكمال شهد القتل السليم والقلب والخالص من الأنهار التي سلط عليها الله يا ذا العدل يا ذا القسط يا ذا العدل في توحيدك وهو الوباء يا ذا الوباء يا ذا الوباء يا ذا الوباء شديد العقاب شديد العقاب شادد العقاب شادد العقاب الذي أخذ يا ذا يا ذا أنهم خذلوني فكن يا عزيز أنهم أبغضوه فكم يا ودود حبيبي لأنهم خدعوني فكم يا عدل حكمي لأنهم يا لأنهم أمرضوني فكم يا شفيع ملاتبي لأنهم طردوني فكم يا من لأنهم فتنوني فكم يا رؤوف مسيح عدو شديد الرقاب شديد الرقاب أنهم جهل وجهل العلم اللهم مالك المقشت ويسيم ذل وأنت يا ذا العدل من الظالم والمعتد من عبادك أنت الحمد لله ولا نقصد بابا غير ولكننا يا ذا العرض تمالت يا ذا القسط ملا قلوب يا ذا الوباء يا ذا يا نخاف عليهم شديد سمرة كفاههم بخير الناس ومصلحتهم فيرون بذلك أن الجهاد في سبيل الحق والخير شديد اللهم يا مجيب الدعوات يا منزل الآيات البينات نسألك باسمك الكتاب يا ذا مدنا بامداد القوة لنكون خليفة العدل الحياة بالسرور والحزن يا وبالقوة والضعف ونسألك يا ذا الوبال يا ذا الوبال أنفسنا مرشدنا آه، لنكون عبادا شديد العقاب شديد العقاب حسنة لذرياتنا عند عودتنا يا ذا العدل القيم أحمد أتقت يا ذا الوبال يا ذا الوبال يا ذا الوبال يا ذا الوبال شديد اللهم ضحك شديد العقاب الذي لا شديد العقاب اللهم أنزل علينا الحكمة كيف نبين أمراض عبادك الذي يا ذا اللهم أهل أسرار الذي القسط أصاب به صدورنا يا ذا العدل اللهم يا ذا القسط يا ذا العدل يا ذا القسط الله يا ذا الوبال اللهم شديد العقاب شديد يا ذا الوفاء الله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر القاهر القهار الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة الجبار المتكبر القهار الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو المقتدر شديد العقاب إلهنا إلهنا شديد لو أن ثروتك على أرضنا نفدت ذا العدل يا ذا القسط يا ذا العدل يا ذا الذي لا يسرقون شيئا من ثروته يا ذا الغبار لا يحزنون فلسطين يا ذا الوباء يا ذا الوباء إجابتك أن تجعلنا مخرجا شديد الإبقاء جدا الضعف والأسف إننا على شفا حفرة من الهلاك شاقنا إليه قبر الحكام فلا مخرج لنا إلا بك ولا قول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم يا ذا الوالد مجد الهداية منيتك يا ذا العدل يا ذا العدل يا ذا العدل ليس لدينا يا ذا القسط المجاهدين يا ذا القسط يا ذا العدل إلا إذا قيدتهم وأيدتهم بمعيتك يا ذا الوباء يا التحويل يا ذا اللهم شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب رحمة للعالمين اللهم سيوف سلاطين إذا كانت يا ذا القسط يا ذا العدل يا ذا القسط شديد العقاب شديد العقاب شديد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن muliakan, kita syukuri, kita nikmati kedekatan Anda semua, kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala selama waktu yang kita bersabar atasnya. Ya dzal mereka semua ya Allah Tunjukkanlah bukti kebenaran dan kasih sayangmu ya Allah Agar mereka dan aku dan kami semua tidak berputus asa kepada dunia ya Allah Wujudkanlah dengan nyata wabalmu kepada orang-orang yang zalim ya Allah Ya syadidal iqab شديد العقاب tekankan lagi di dalam hatimu permohonanmu kepada Allah tumpahkan seluruh deritamu keluhkan kepadanya tangiskan kepadanya dengan jiwamu sepenuh-penuhnya ya syadidal iqab شديد العقاب يا ذا العدل والقسط semua di dalam irama keluhan kepada Allah ya dzal waba ya dzal ya dzal ya bang antara kita dengan Allah marjaknya rujukannya pusat referensinya adalah dua sesepuh kita yaitu Cak Fuad atau Bapak Ahmad Fuad Effendi yang sangat jarang Anda temui kecuali di Padang Bulan. Kemudian Syekh Nur Samad Kamba. Saya mohon maju ke depan. Sekalian dengan teman-teman dari Bapak Muhammad dari Turki dengan para stafnya untuk maju ke depan sekalian. Anda kipas-kipas sekarang. Saya tanya, lamanya wiritan tadi dengan Anda browsing setiap malam, lebih lama mana? Tadi Anda mengeluh apa tidak? Enggak ya? Enggak mengeluh. Andaikan dua kali lipat. Enggak apa-apa ya? Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Fadal Ustaz. Beliau tamu kita dari Turki tidak bisa lama karena budayanya berbeda dengan al algendoin, wal <laughs> Gendoin. Fadal ya, Huna huna fadal Ustaz. Alhamdulillah. Fadal fadal Muhammad. Ya alhamdulillah. Ya Gen Abi, jadi beliau ini pembimbingnya anak saya di sekolahan karena anak saya kedua-duanya dan akan ketiga-tiganya anaknya Mbak Novia akan sudah dan akan dan terus bersekolah di sekolahan beliau ini. Saya panggil sekalian ibunya Haya, ibunya Rampak dan ibunya Jembar, Mbak Novia kalau pakai. saya mohon izin sebentar, mohon waktu. Uh, anda boleh duduk seenaknya, tidak harus seperti ini. Anda boleh begini, Anda boleh ya, whatever ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Asal tidak usah begini ya. <laughs> Oke, sebelum kita berkenalan dengan beliau, nanti saya mohon dengan sangat Cak Fuad dan Pak Nur Somad yang memandu dialog dengan Anda karena beliau-beliau ini lebih dekat dengan dunia internasional dan apa namanya dengan dengan Turki dan lebih paham sejarah Turki, sejarah Islam dan seterusnya. Untuk menyambut Pak Muhammad dan Yegen Abi dan Ustadz Ahmed saya minta spontan bisa ndak bisa ndak masalah tapi yang penting niatnya baik dulu setelah menjemput Haya putra putrinya Mbak Fia di Turki kami langsung ketemu Kiai Kanjeng di Maroko dan di sana Haya dan Mbak Fia menyanyikan lagunya Mbak Fia namanya dulu entah apa entah ndak jadi khusus untuk beliau akan dinyanyikan oleh ibunya meskipun bahasa Turkinya pasti salah-salah tapi tidak masalah karena yang penting hatinya yang menyambut Anda semua ahlan wa sahlan. Ini jamaah Indonesia uh, mungkin di antara mereka ada teroris-teroris. Ya. Cuman saran saya kalau neror lagi bomnya yang lebih, lebih agak lebih besar. Dan jangan dirimut oleh polisi ya. Oke, harus dirimut sendiri ya. Jangan orang lain yang nyuruh Anda memaksa Anda untuk bawa bom terus nanti wongi sing ngremut kue gitu ya. Terus nek arep neror rasane nekake polisi dhisik. Aja njur polisi ini kok siap kesek lagi gue meledoske kan gitu kan. Nanti terlalu terlalu indah. Mestinya kan nunggu satu jam baru polisi datang kan gitu kan. Ini ndak langsung jadi jadi teroris-teroris saya sarankan agar supaya agak lebih indah dramanya ya. Supaya Oke, okay. sebuah nomor Mbak Fia, what is what is the title? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, merhaba. <laughs> Merhaba. Cuma taunya itu diajarinnya. Merhaba, apa kabar? Ya, saya coba bawakan satu lagu Turki dan jujur kok saya keringetan dan entah karena panas atau karena grogi. Nyanyinya di depan orang Turki soalnya. Kelihatan salahnya. Kalau di depan teman-teman semua kan ya pada nggak ngerti juga sama. Ini depan orang Turki jadi agak deg-degan. Abi, nanti mohon maaf kalau salah-salah saya. Nggak usah dinilai ya. Nggak usah dimasukkan ke raport. Ya, Jansen Gejeler. Ya. Love. cukup malam, tapi kalau beliau masih agak bersabar sedikit, beliau harus kenal lagu yang orang sini. Satu aja. Yang tolong kasih tahu ini lagunya orang-orang putus asa. Ya. Ya. Aku njaluk secampur sari sewu kuto. Thousand thousand apa ya Thousand cities. Nah saya mohon Cak Fuad nanti pindah ke sini Pak Nur Somad di sana karena pertanyaan untuk beliau-beliau ini kan pasti lebih kreatif lahir dari beliau berdua daripada daripada saya. Cak Fuad di sini sama Pak Nur Somad nanti saya pacaran sama Mbak Via karena Mbak Via nggak sengaja juga untuk tampil di sini. Malam ini tidak ada yang sengaja dan Ma'iyah itu tidak sengaja. Hanya Allah yang sengaja bikin Ma'iyah. Kita sendiri tidak sengaja makanya Mbak Via pupuran nega imang iya, mek ngeterno anak Irene tak kon maju alhamdulillah oke okay. this is ini namanya lagu we call in Indonesia campur sari campur sari itu something mix something sesuatu yang dicampur-campur coffee mix ya coffee mix Mas, Mas Imam ya, Mas Imam ya. Campur sari ini uh, campuran Jawa Melayu dang dangdut ya nah, makanya disebut campur sari uh, mix mixture between picture and kemecer yes oke okay. ya yeah. tepuk tangan untuk Mister lewati sewati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni tahun panggon ku takoni ulang nang kabeh teping mata kanggo tombo kangen jroning dodot Alhamdulillahirrahmanirrahim This is for you Ini untuk anda semua Sambil saya ingin nyatakan, Kia Kanjeng kan keliling terus Nah kalau kita mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat Itu ada satu ciri yang pasti Bahwa kalau pejabat, bupati, gubernur sampai dan ramil sampai kapolsek, kapolres Itu senengannya mesti campur sari terutama Sewu Kuto sehingga sekarang kelihatan bahwa Anda semua kelak akan menjadi pejabat-pejabat tinggi. Ketika Indonesia sudah punya kejujuran dan keteguhan istiqomah seperti Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena beliau harus segera nanti pulang mergondui duwe penggawean ora kaya kue, kaya aku. alafu minkum mungkin supaya bisa dekat dengan beliau. Ustaz antum di sana. Pak Antum sini, Pak, Pak Manur biar di sini biar mengapit. Nah, kita serahkan sepenuhnya kepada Cak Fuad supaya nanti juga dia sambil pemanasan supaya nanti bisa menguraikan hal-hal itu dengan lebih enak ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya tamu-tamu terhormat dari Turki. Eh, beliau berdua adalah guru di sekolah Turki yang ada di Jogja Sedangkan beliau tamu yang baru datang dari uh, kota mana ini? Izmir. Izmir. Iya, salah satu kota di Turki. Sudah pernah sana belum? belum. Saya juga belum. <laughs> Baik, saya kira untuk pertama kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa saja mengenai Turki. Iya. ya. Uh, uh, jadi eh, mohon beliau menjelaskan mungkin tujuan kunjung ke sini atau siapa beliau dulu ya nah, silakan diterjemahkan <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ebeden daimen, kaimen, salimen, güzel insanlar. <laughs> Salam kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya menghormati. Böyle güzel bir gecede sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Saya sangat senang di malam yang malam yang indah seperti ini. Türkiye'ye gittiğimde sizlere anlatacağım orada bu güzelliğinizi. Saya akan pas pulang ke Turki akan menceritakan tentang tentang kalian. Hep gözlerinizin içi böyle tebessümle dolsun. Hep günün, ömrünüz hep güzelliklerle geçsin. Semoga kalian selalu berbahagia dan semoga selalu ramah. Söylenecek çok şeyim var ama yüreğimde dili bağlı kalbimin ondan pek bir zarım. Keşke Endonezya'yı bilebilseydim yüreğimdeki sesleri kendim anlatabilseydim size. Sebenarnya dari dalam hati saya ada ingin banyak yang saya mau sampaikan. Seandainya saja saya bisa berbahasa Indonesia, saya ingin langsung ucapan langsung apa berbicara dengan kalian. Çok güzel istifade ettim. Üstad'dan istifade ettim, hanımefendiden istifade ettim ve beyefendinin şarkıları gönlüme çok hoş geldi. Teşekkür ediyorum. Alhamdulillah beliau berterima kasih saya dapat banyak bermanfaat ke sini dari lagunya Ibu Novi terima kasih juga dari lagu Bapak tadi Pan Campur Sari ya Campur Sari Mas belum Bapak masih masih jangan ne dedim? ne dedi? Biraz önce güzel bir söyleyen daha bekar diyor. Öyle mi? tamam. Ben e, müsaade ederlerse bir e, Türkçe, e, ben kendim e, edebiyatçıyım yani Türkçeciyim. Bir şiir okuyarak e, bu geceye bir e, katkıda bulunmak istiyorum. Türkçe. Beliau memang orang sastrawan di Turki. Kalau kalian kasih izin mau saya sampaikan dan akhiri malam ini dengan sebuah puisi. Ama sen şeye çevir. Endonezya'ya çevir. Çevir. İnşallah saya berusaha menerjemahkan sebisa saya. Böyle bir yine sohbete gelen e, Eşine yazılmış bir şiir bu. Nereden teşrif? Gene eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun? Mali hülyaya dönmüşsün boğazdan mı geliyorsun? Mavilerin hare hare seni benzetmiş bu şehre. Kemer bir nefse envare can hazdan mı geliyorsun? Abi devam edin. Göğsüne toplanmış ağzı dua dolu kuşlar. Niye havalanmış kaşlar? Pervazdan mı geliyorsun? Gel ey gün nakışlım, gülü masiva kokuşlum. Benim İstanbul bakışlım, ilk yazdan mı geliyorsun? Teşekkür ederim. İhlas. ya puisi itu sebenarnya tidak harus kita faham maknanya, tapi dari cara beliau membaca, ekspresinya, suaranya kita faham, Bukan begitu? Ya, tapi lebih baik kalau juga sedikit diterjemahkan ya. Ya. Ini intinya sebuah syair nulis puisi ini kepada istrinya. Anda habis datang dari mana? Apa uh, matanya biru, mata istrinya biru, apakah Anda datang dari langit, dari bumi? Uh, ya, seperti itu, Pak. Susah. Uh, barangkali puisi cinta yang jelas ya. Uh, puisi cinta. Iya, baik. Pak Nur, monggo uh, yang halal yang mungkin perlu ditanyakan. Eh, apa yang memutu, uh, eh, <clears throat> kita kan Indonesia dan Turki punya hubungan kebudayaan kultural yang uh, apa? Terutama orang-orang Indonesia itu kan sangat menghargai Turki gitu. Uh, apakah uh, di Turki sendiri itu kenal uh, Ah, Indonesia atau bagaimana gitu. Ben eşimle geldim buraya. Biz Kabe'de, Umre'de en çok Türkler olarak Endonezyalıları severiz. Di dalam bahasa Turki çok itu artinya banyak. Di bukan bukan bukan cuk tapi cok. Benden özür de o yanlış anlama geliyor da biraz Ne? ek- çok kelime- <laughs> çok çok kelimesi biraz yanlış anlama geliyor. <laughs> ne diyeyim ben biliyor musun? Endonezya'daki dostlarımızın Müslüman kardeşlerimiz innemel müminine ihvatun. Biz Müslümanız ve kardeşiz. Bir de sizin hep yüzünüz gülüyor, tebessüm ediyor. Benim torunum var burada. Ee, Endonezyalıları görünce havalanda bilen bütün kızlar benim torunumun etrafında dolaşıyorlar. Böyle bir sevgi seli var aramızda. İnanın ben e, böyle sizleri görünce akrabalarımı görmüş gibi oldum. Beliau anaknya kebetulan di sini bertugas di sekolah, guru matematika dan punya cucu bersama istrinya Pak Mehmet di sini. Dan pertama datang ke Indonesia katanya saya itu ketemu dengan bukan dengan orang asing, hmm. orang Indonesia. Saya seperti ketemu dengan saudara saya sendiri. Betul. Yaitu yaitu betul karena uh, saya dulu pernah tugas di di Arab Saudi jadi atas saya haji ya itu kan uh, jemaah haji Turki dan jemaah haji Indonesia kan uh, yang terbanyak ya. Jadi kalau Eh, karena uh, jemaah haji Indonesia kan kecil-kecil ya seorang Turki besar-besar jadi uh, biasanya kalau jemaah haji Indonesia itu masuk ke dalam kerumunan oh melontar itu dia ikut di tengah-tengah orang rombongan Turki ya kan orang Turki ini menjadi tameng itu kan di atas <laughs> dilindungi oleh jemaah Turki Biz de seviyoruz abi. Elhamdülillah. Kamu juga senang sama. Ya, Alhamdulillah. Evet, kısa bir ilahiyle ben bitiriyorum. Mau mau menyanyi sebuah ilahi, sebuah yes. apa? Yes. Nasid. Okay. Yes. Bu ilahimi ustaza armağan ediyorum. Nasid ini saya untuk Pak Cak Nun. Ya Rab haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamil mürşide varalım Bir kamil mürşide varalım bir anda sabah olmaz ebeda Bir anda sabah olmaz ebeda Gözüme uyku girmez ebeda Gözüme uyku girmez ebeda Ya Rab haberin nereden alalım Ya Rab haberin nereden alalım bir kamil mürşide varalım bir kamil mürşide varalım Hakkın yoluna kurban olalım Hakkın yoluna kurban olalım anda sabah olmaz ebeda Gözüme uyku girmez ebeda Wassalamu ve berekatuhu Ya Gen, ini teman-teman Kiai Ganjeng meminta nadanya kita persamakan supaya malam hari ini ada pertemuan yang menyenangkan Rasulullah, ada tasbihat, ada nasyid, dipertemukan musiknya teman-teman dengan suara beliau cuman nadanya kita sesuaikan nin nin nin nin sebentar sebentar aja sing sing cedak sing cedak sing cedak eh bisa haberin nereden alalım ya Rab haberin nereden alalım bir mürşidi kamile varalım bir mürşidi kamile varalım hakkın yoluna kurban olalım hakkın yoluna kurban olalım وسلم وبارك عليه Betul-betul sebuah pertemuan hati pada malam hari ini. Beliau tidak perlu bicara soal macam-macam politik, soal ya tentang Turki Indonesia, tapi betul-betul malam ini pertemuan hati kita semua. Tadi yang saya paham cuma satu ketika baca innamal mu'minuna ikhwatun. Itu yang lain saya nggak paham. <laughs> Ya. Ya, terima kasih betul eh, kehadiran antum semua. Ini merupakan sebuah berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini membawa kenangan yang yang tidak terlupakan untuk kita semua. Seperti kebiasaan kita selalu beri kesempatan kepada jamaah satu dua orang untuk bertanya. Bisa? Ya, beberapa menit ya. Oke. Silakan. Dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan untuk beliau. Ya. Siapa? Ada? Satu dua orang aja. Tentang Turki, tentang apa saja yang berkaitan dengan uh, Turki yang sekarang ini barangkali bisa disebut sebagai salah satu negara Islam yang paling stabil dan mempunyai tingkat ya kemajuan yang luar biasa. Ya, mungkin banyak di antara kita yang tidak terlalu mengenal tapi ini Turki dalam 10 tahun terakhir ini merupakan negara yang uh, dapat kita banggakan ya sebagai salah satu negara Islam. Silakan. Ya. Ayo Mas, Mbak. Tidak ada? Ya. Baik. Eh? Oh ya, silakan maju maju Mas, maju Mas, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak Nun. Cak Fuad dan Bapak dari Turki. Nama saya Yuli Ardika dari Klaten. Uh, saya ingin bertanya, saya termasuk orang yang berusaha membaca untuk mengetahui Turki itu kan sekarang mengalami proses pembangunan yang luar biasa. Tidak hanya pembangunan dalam arti fisik kemajuannya, tetapi menurut saya pembangunan sumber daya manusianya luar biasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dan sekarang menjadi Presiden Bapak Recep Tayyip Erdogan. Uh, menurut Pak siapa ya tadi namanya? Mehmet. Pak Mehmet itu sosok Erdogan di mata beliau seperti apa. Jadi mungkin ini saya ingin beliau bercerita dari sudut pandang beliau tentang pemimpin Turki saat ini sehingga bisa dikatakan beliau kan representasi Turki untuk saat ini gitu sehingga di bawah kemudian beliau apa yang kemudian membuat Turki sekarang menjadi sangat hebat seperti seperti yang kita ketahui sebagai salah satu negara yang bisa dikatakanlah untuk saat ini bisa dibanggakan sebagai negara berpenduduk muslim. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Önce teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip soru zorma cesaretinde bulunduğu için. Ben bir öğretmenim. öğrencilerimizin soru sormasını hep severim. Onun için sevdim o delikanlıyı. Eh, pertama saya terima kasih untuk Mas sudah berani sampai sini dan bertanya. Nah, beliau katanya saya seorang guru. Kalau murid-murid saya tanya soal, saya senang sama murid saya yang itu. Katanya Bapak senang dengan Onu Türkiye'ye davet ediyorum. Gelsin üniversitede okuyacaksa orada okusun apa undang Mas ke Turki kalau mau lanjut kuliah silakan Tebrik ediyorum. Değerli e, hanımefendiler e, ve beyefendiler, e, genç kardeşlerim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Söyledim mi hepsini? Hep söyledim. Ya ben bir sürü şey söyledim, kısa söylüyorum ben değil mi? <clears throat> Şimdi e, biz tabi bir eğitimciyim. Yani biz pek siyasetle işimiz pek olmaz. Yani biz eğitimciyiz. Talebeyi biliriz ve onlarla ilgileniriz. Ve ben e, ömrümde yani yani öğretmenliğimde de hep öğrencilerimi çok sevdim. Onlar için ne yapabilirsek o bizim için büyük bir kardır ve onların elinden tutmak bir kere nesillere güzellikleri vermek lazım. Burada en çok hoşuma giden ya da bütün nesiller hep namaz kılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Türkiye'mizde daha bu kadar namaz kılan yok. Daha bizim çok çalışmamız lazım. Beliau uh, sebagai guru, sebagai apa pendidik di dalam pendidikan, di dalam bagian pendidikan dan katanya saya tidak begitu berpolitik. Yang asal tugas kita, asal usaha kita harus adalah mengangkat anak-anak dan membantu anak-anak dan membuat mereka yang lebih berpendidikan dalam bukan cuma agama apa namanya agama agama atau teknologi semuanya harus seimbang. di di katanya di sini saya sangat senang lihat semua banyak orang semuanya sholat di Turki tidak segitu banyak semuanya sholat. Jadi kami harus kerja keras lagi untuk meningkatkan atau atau amr ma'ruf. Liderler geçicidir. Yani liderler, siyasi liderler bugün varsa yarın değişir. Ama eğitim, nesillere verilen eğitim kuşaktan kuşağa gider. Onun için nesilleri eğitmek, onları yetiştirmek en büyük, en birinci vazifemiz olmalı. Leader, leadership atau pemimpin apa leader itu bisa berganti-ganti. Cuma itu waktunya sementara saja. Tetapi ilmu yang kita kasih Betul. Apa akhlak yang kami kasih itu selamanya, selamanya akan mendidik anak sampai akhir umurnya. Şimdi burada beraber olduğumuz üstadımız, bakın çok değerli hocamız ve hocalarımız. Bunlar gönüllerde kalır gider. Bunları herkes sever. Yani şuradaki şu sevgi nasıl oluşur? Yani bunlarda hiçbir menfaat yok. Asıl sevgiler menfaatsız olan sevgilerdir. Burada sadece bir muhabbet var. Burada bir ilahi sevgi var. Bu devam etmeli. Bu bitmesin. Beliau-beliau ini sebagai seorang ustadz, mereka selalu akan menghidupkan di kalbunya orang. Karena apa? Karena mereka kasih cinta, mereka kasih sayang kepada orang-orang dan selalu akan apa namanya? kasih sayangnya semoga tidak berkurang dan berkembang. Amin. Bugün çok liderler unutulmuştur ama topluma yön veren ilim adamları, hocalar, üstadlar hiç unutulmamıştır. Onlar hep sinelerde ve gönüllerde kalmıştır. Çünkü siyaset yapan herkesin mutlaka onu sevmeyenler de vardır. Çünkü mutlaka o partiden olmayanlar ona muhalefet eder. Ama ilim ve marifete hiç kimse muhalefet etmez. Herkese Allah ve hakikati anlatmak lazım. Doğruları anlatmak lazım. Cenab-ı Allah ne diyor? Emri bil maruh, nehanin münker yapın. Bu da ilim adamlarının, alimlerin, üstadların işidir. banyak pemimpin-pemimpin yang berpolitik itu bisa menghilang tapi orang-orang yang kasih ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan kebenaran dan menolak ke kejelekan mereka akan selalu apa selalu di hati ya dikenal abadi Evet cevap oldu mu? Yani tamam mı? Anlaşıldı mı? Var mı problem? No problem. ini beliau apa namanya Mas menjawab eh, sudah Mas cukup sudah jawabannya. <laughs> Terima kasih. Oke, janji saya dua orang kalau masih ada silakan. Oh ya, silakan Putri, Putri Mbak. Ya Mbak, maju Mbak. Dua putrinya dua ya. Ada dua putri. Apa saya mau. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, nama saya Nafisatul Wahidah dari Magelang. Uh, yang ingin saya tanyakan, Pak Bapak ini kan dari Sekolah Indonesia Turki ya, uh, yang sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, ada di Semarang, di Jakarta dan dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, uh, seperti apa sih perbedaan pendidikan kalau tahu uh, Indonesia dengan Turki dan bagaimana sih sebenarnya uh, mungkin kalau saya kan dari psikologi ya uh, bagaimana sih pengasuhan anak-anak Turki kemudian uh, mungkin tingkat pendidikannya kan kalau dari segi geografis Turki dengan eh, uh, Turki kan berada di uh, antara Eropa dan Asia ya ada di tengah-tengahnya itu jadi intinya seperti itu aja terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, di malam yang berbahagia ini pertanyaan saya simpel sekali. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Maida dari Madura. Madura punya. Uh, pertanyaan yang sangat mendasar. Selama ini yang saya tahu Indonesia itu selalu tertarik kepada Turki. Indikasinya sederhana, ada banyak beberapa film yang settingnya yang settingnya di Turki. Begitu bukan? Iya. Uh, yang ingin saya tanyakan, apakah dan sejauh mana orang Turki uh, feedback tertarik kembali kepada Indonesia? Terima kasih. Bisa gabung ya? Iya, jawabannya. Iya, iya. soru var Birinci soru işte okullarla ilgili e, soruyor. Yani burada farklı şehirlerde okullar var. Hani farkı ne okulların? Yani orada onu sorduk da Avrupa yapımı yakınlaşmasıyla ilgili e, burada abi okulun özüne değinilmesi de ikinci soru. O da çok aslında önemli bir soru. E, şu anda maalesef burada çok fazla Türk dizisi var. Hı hı. O dizileri sorduk. Neyi soruyor orada? Yani, o aslında onlar bizim, yani onlar şimdi bizi öyle biliyorlar. Çok sanki o hani o diziler var ya pembe diziler. Şey evet. o iki şey. Evet. Sorular muhteşem. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Yani medeni cesaretlerinden dolayı onları e, onları tebrik ediyorum. Sorular muhteşem. E, tebrik ediyorum hanımefendilerim. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Şimdi e, tabii e, burada e, şu önce okullar Türk okullarından bahsedeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki güneşin doğup battığı her yere diyor benim adım gitmeden kıyamet kopmayacak diyor. Şimdi ahir zamanda bu güzelliklerin bir yerden bir yere doğru gitmesi lazım. Köprüler kurulması lazım. Bu asır insanların İslam'dan uzak olduğu bir asırda İslam barış demek, sevgi demek. Bu köprüleri, barış köprülerini kurmak için hepimiz vazifeli olmalıyız. Bizde bir söz vardır bir nehrin bu tarafında bu tarafında bekliyoruz. Eğer birilerimiz köprü olmayı kabul etmezse kıyamete kadar karşıya geçemeyiz. Buyurun. Buyurun, buyurun hemen hızlı. Apa, tadi mulai dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan apa dari dari Güneşin Dari ujung dunia ke ujung dunia akan sampai-sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Dan bu köprülerin kurulması. Untuk itu kita saling harus berpegangan tangan dan membuat jembatan-jembatan untuk biar nama Nabi Muhammad akan tersampaikan ke seluruh dunia. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bize İlim pınarları olun diyor. Hidayet kandilleri olun. Bunun için ilmi esas almak lazım. Kur'an ilimdir. Duadır. Onun için Kur'an'ı anlamak demek ilme sahip çıkmak demektir. <laughs> Kalian jadilah jadi ilmuwan yang ah, berdasarkan Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan itulah ilmu yang asli ilmu yang yang kita cari. Buradaki bu okullarımız buradaki okullar birer köprü oluyor. Sevgi köprüleri. Birbirimizi tanıyoruz. Bak biz buraya bu okullar sayesinde geldik. Bak sizinle bir, bir diyalog kurduk yani. Sekolah-sekolah ini jadi jembatan untuk kami. Ini jadi sebuah apa ya alasan biar kami bisa hadir di sini, biar kita bisa bersilaturahim bersilaturahim dengan bapak-bapak yang ada di sini. İkinci soru olarak da Türkiye'deki o bazı dizilerin yani pek e, güzel olmadığı üzerinde duruyor kardeşimiz. Biz de ondan rahatsızız. Ama vazifemiz yani ahir zamanda bunlar olacak. Ama bize düşen biz güzellikleri gösterelim. Yani bize düşen onları kötü demekle bir yere varamayız. Biz güzeli gösterelim. O zaman herkes güzele doğru gelir. Yeah, the tentang pertanyaan yang kedua tadi, mungkin apa namanya ya di sini ada sinetron-sinetron Turki, tetapi ya semuanya itu tidak 100% apa namanya mencerminkan akhlak atau orang Turki ciri-ciri khasnya. Dari sebagian itu ada yang negatifnya juga. Jadi kami sendiri tidak tidak begitu apa namanya nonton dan suka sinetron-sinetron yang itu. Ne de güzel. İşte o filmlerin negatif şeyleri olabilir. İşte biz e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin talebeleri olarak hep güzelliği, iyiliği göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Ve ölünceye kadar da Rabbim bizi bu güzelliklerden ayırmasın. Amin. kami uh, sebagai muridnya uh, Fethullah Gulen Hoja Fendi kami selalu berusaha untuk menyampaikan kebaikan dan menjauhi dari dari kejahatan kebongkaran Allah semoga kami bersama-sama bisa jadi di jalan Allah Emre bin Maruf Nehyanil Munkar Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum Hanımefendiyi de Türkiye'ye davet ediyorum ikisinden. ikisinden. <laughs> Dua-duanya juga saya ajak ke Turki katanya. Ahmet Bey, Ahmet Bey ayarlar. Ahmet Bey, bunda o ayarlar. <laughs> Nanti dibantu sama Pak Ahmet <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Baik, ya. Siap-siap tadi tiga orang untuk ke Turki ya. Canon eh, beri catatan sedikit. Ya. Oke, saya Yakin Nabi, saya ingin menjelaskan beberapa poin pendek. Uh, beliau tadi ditanya mengenai Erdogan tidak mungkin bisa menjawab objektif jadi khusus untuk masalah Erdogan, teman dari Klaten tadi sebaiknya ke Kadipiro aja nanti dipelajari benar-benar. Ya. Jangan ikut, jangan menelan hal-hal mengenai beliau Erdogan itu dari WhatsApp, dari media sosial. Mending Anda tak kasih bahan-bahannya. Jadi Anda jangan jangan dipikir kalau uh, apa ya kalau putih kecil-kecil tuh pasti gula gitu ya jadi pokoknya gue sinau tenan lah nek diomongin gini ora apik lah ya oke okay. anda hanya melihat make upnya sekarang anda tidak melihat wajah yang asli itu ya satu tapi ini beliau nggak mungkin bilang soal itu dan saya juga tidak akan mengatakan kenapa beliau tidak mungkin menjawab soal itu tapi sudah wes pokoknya rasa dilalek wong kue dewe ndasmu ngeluh rasa mikir rasa mikir Erdogan gitu ya asing ah, khusus mau Arab Erdogan Erdogan mau mending di birong kok tak kai bahan-bahannya di fotokopi di atau filenya di gitu ya karena ada sesuatu yang Anda harus paham karena ini dunia ini berlipat-lipat ketok apik jane elek ketok elek jane ya rada apik ketok rada apik ning jane elek tenan ketok wow suara karu-karuan kalau anda linier kalau anda melihat hanya dengan satu mata pandang apalagi dengan mata kuda apalagi dengan apa apa humako apa ya, humako hamako hamako itu semacam mata kuda jadi anda melihat sesuatu itu hanya dari satu jurusan tok ketika anda begini ke rembulan, rembulannya kalah kalah besar dari jari-jari Anda dan Anda mengatakan rembulan itu tidak sebesar jari-jari saya. Itu sekarang merata di Indonesia, terutama kelas-kelas menengah yang baru belajar Islam tiga bulan jadi Islam Islam puber waktu kecil ndak pernah ndak pernah tahu rasa manis begitu dia ikut pengajian setelah kuliah di Amerika setelah jadi sarjana terus tiba-tiba dia tertarik sama Islam takut kalau ndak ikut Islam akhirnya ketemu Ustadz Ustadznya ngasih duku Wah manis ya, ini ya manis ya. Akhirnya dia kenalnya manis itu hanya duku. Begitu dikandani, pelem ya luwe legi, prek, orang sing legi ki duku liane duku sesat liane duku bid'ah liane duku kafir gitu ya nek ainun kae anjing ah, ah siji kuwi bener oke satu nomor dua Uh, di Turki itu orang tidak menonjol-nonjolkan bahwa dia orang yang beribadah. Yang ditonjolkan oleh orang-orang Turki adalah akhlaknya. Jadi orang Turki akhlaknya bagus, ibadahnya beliau tadi mengaku tidak begitu banyak orang beribadah. Itu kan itu kan cara menyembunyikan. Kan kalau Anda menunjuk-nunjukkan bahwa Anda hebat beribadah menjadi agak berkurang nilai ibadahnya. Kan kalau Bang Hadi Asadi Sergar yang bikin film apa jenenge? Cintaku di kampus biru itu kan dia bilang pokoknya kalau berbuat baik itu sebisa mungkin kamu sembunyikan kalau perlu sholat jangan sampai ketahuan Tuhan menukui ngantian tuh dahsyat itu waduh yuk iya. gitu Gusti Allah nanti gede-gede gua lah rumah sana aku kurang ngerti apa piye kan gitu kan ya tapi itu kan simbolisme itu kan cara menegaskan kayak kalau kayak kalau wah oke okay, tenan sak daya gitu oke okay, tenan suidak jaran sak hoha itu kan tidak bisa di tidak bisa di materikan pokoknya itu satu tekanan bahwa itu sangat baik jadi orang Turki itu menunjukkan Islamnya pada akhlaknya, pada perilakunya, tidak pada ibadahnya. Ibadahnya lebih santai daripada kita. Kalau kita kan sami Allah luman hamidah gini apa gini kerengan. Tahiyat gini apa gini apa gini kerengan. Ini kerengan. Sunni Syiah kerengan. Aku di Sunni di Syiah lho, tuh Sunni di Syiah njero apa kowe? Lho. Aku si B. Nah, nah dan seterusnya. Jadi gitu ya. Oke. Saya kira saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Selebihnya kita tepuk tangan dengan penuh rasa syukur atas kehadiran tamu-tamu kita ini. Kemudian we still have two things. Kalau beliau nanti akan pulang, kita doakan semu semoga semua hajat-hajat beliau diridhoi Allah dan mudah perjalanannya termasuk menturkikan dua wanita dan satu laki-laki ada seorang jamaah amaiya aktivis Mojopat Safaat 17-an yang sedang menempuh S3 di Istanbul juga kalau tidak salah. Si Khairul Salam. Ya Khairul Salam ya. S3 di sana dan ya setiap setiap kali saya setiap kali ada kontak dengan kita dia selalu mem, me, mengakomodasi kita di sana. Terus kita dua hal lagi. Yang pertama kita kasih satu lagu terakhir. Tadi kita kebingungan what kind of song kalau mau lagi Turki lagu Turki lagi nggak bisa nyanyi apapun. Mbak Via juga ndak ada. Nek Bayu nyanyi kok ndak meledos. Eh uh, apa meneh ya? so just to show you that ini Islam kami ini terserah mau disebut apa, mau disebut sesat tidak apa-apa, mau disebut kafir tidak, tidak ada masalah. Kita ini berbuat baik semau-mau kita, semampu-mampu kita. Monggo yang menilai Anda silahkan, tapi kita berpedoman kepada penilaian Allah kepada kita. Anda tahu di sini lihat itu. Jamaah kok pakai kopi hype. Coba. Sing situ ini jaketan terus anak kecil terus ada cuci, eh, iki santri opo yang ini? Artinya kita tidak ada formalitas, tidak ada kewajiban, tidak ada keseragaman dan sebagainya. Ini mereka semua datang dengan hati dan pikirannya yang jujur dan jernih, bukan datang dengan fisiknya, bukan datang dengan apa namanya topinya dan seterusnya. Dan ya kan lihat itu anak kecil itu, dia akan bertahan sampai jam 3 Can you imagine? Itu anak-anak kecil, kelas berapa? sih Kelas 4 kelas 4 SD ya kalau ini adiknya yang belakang kelas 3 kalau satunya ini SMP kelas 1 kok gelem-gelemnya gue neng gini jam jam ya, ini Gue dihapusi bapakmu gue. kita doakan tidak perlu dia faham benar apa yang kita omongkan tapi atmosfernya, auranya, gelombangnya dan berkah Allahnya yang akan tertanam di dalam ubun-ubun dan mengalir di dalam darahnya dan dia akan mendapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala tiga anak kecil ini. Semua anak-anak kecil yang ikut ya, insya Allah dikhususkan Allah. Wes kue ora perlu paham tenang Ora perlu paham tenang Nek paham tenang tenang orang ono orang ono dokar karo jaran. Jaran kaya ora paham tenang kaya kaya ming pokoknya biasa rene rene ming Jadi kita itu punya naluri kebinatangan yang baik menuju surga. Oke, okay. ya kan agak susah menerjemahkan omongan saya tapi memang begitu itu. Oke, okay, we we will we'll give you one more song for him and for you all. Kita bingung lagu Turki tidak bisa, lagu Maroko tidak ada hubungannya. Akhirnya gini, kebetulan tiga bulan empat bulan yang lalu saya dan Mbak Via ke Amerika. Kemudian kami sudah kontak melalui teman-teman di sana untuk sowan untuk bertemu dengan Ustadz Fathullah Hulen sebenarnya sudah hampir bisa terjadi cuman waktunya tidak cocok ketika beliau bisa saya sudah harus pulang ke Philadelphia jadi kita gagal untuk ketemu, tapi saya sempat ke masjid Turki di Washington dan saya sholat di sana, saya tidur di sana dan saya cemburu di dalam masjid itu. Ya Allah, kapan Indonesia bisa bikin kuil di sini? <laughs> lah masjidnya apik banget ya. Aku itu ku pagresi jiwa ora iso. Wah, masjidnya apik banget. Dan itu mudah-mudahan diridhoi Allah karena masjid itu sebenarnya di belakangnya ada ada niatan politik sedunia dari Pak Erdogan tapi sudah tidak usah diomongkan gue tak kandani ini khusus nih ning Kadipiro oke one song karena kita mengakomodasi semua naluri manusia di seluruh dunia kita tidak menolak apapun yang baik jadi mau lagu Afrika mau lagu Jawa mau lagu Cina now from United States where the uh, the teacher our share, Fatullah Gulen stay there in Pennsylvania Pennsylvania. Pennsylvania. You understand? Yeah. Gimana tuh? Pak understand kok jawabnya ten itu loh. Coba itu. That's love, right? Itulah cinta. Dalam kemesraan kata-kata tidak penting. Gitu kan tidak penting. Makanya tadi bukan cok tapi cok kata beliau tadi ah itu wah seneng banget itu itu wah itu di, itu dibawa pulang kemana-mana mereka mesti nanti dancok dancok lo kok miso lo itu kan cok ini cok ah ngono mesti jangan lo gue kenakal ya <laughs> oke satu nomor Mas Dandi silakan maju ini Ustaz Muhammad, ini gamelan Jawa, tapi kita pakai untuk menyanyikan Turki, lagu Turki, lagu Arab, lagu Barat, lagu Cina, lagu apa saja. Tapi ini gamelan Jawa yang dihandle oleh Kiai Kanjeng. Jadi ini sebuah nomor dari Maroon 5 yang berjudul One, One More Night, tapi betul-betul dengan gamelan. Khusus untuk Antum, untuk mengingat bahwa Syekh kita Maulana kita Fatullah Gulen hidup di Amerika asal usul lagu ini. Tepuk tangan untuk Ustaz Fatullah Gulen. Yes. I got faith. Yeah, I know that we can do this no more. But baby, there you go again, there you go again, making me love you. Yeah, I start using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body, on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, feeling stupid, rolling back to you. So I cross my heart and I hope to die That I only stay with you one more night And I know I'll say it in a million times That I only stay with you one more night I try to tell you no over my body keeps on telling you yes I try to tell you stop But your lipstick got me so out of breath I'll be waking up in the morning Probably hating myself I'll be waking up feeling satisfied But guilty as hell But baby, there you go again There you go again Making me love Yeah, I saw you my head You see my head, let it all go got cheer stuck on my body, on my body like a tattoo. And now I'm really stupid, really stupid, crawling back to you. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I'll say in a million times that I only stay with you one more night. What's Wasbayu Kuncoro. Bonang, Bonang, Bayu, yuk. meninggalkan tempat karena beliau mungkin juga harus istirahat setelah perjalanan jauh. Ini ada hadiah dari jamaah yang akan kita sampaikan. Ya. Ya. Ustaz Rosomat, mohon bisa menyematkan. Ya. Ya, Cak Nun. Pak Nevi, Pak Nevi. Ya. Cici, satu lagi. Sudah. Mas Cicit. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kata akhir. Silakan. Uh, mungkin bisa kalimat terakhir dari beliau barangkali. Şimdi buraya gelirken Türkiye'den geldik ama şimdi halime bakıyorum Endonezya'da olarak gidiyorum. <laughs> Tadi pas saya ke sini saya datang seperti orang Turki, tapi pas pulangnya saya jadi orang Indonesia. Bizim Türkiye'de e, biz geç yatarız. Yani geç uyuruz. Buraya geldim, baktım Endonezyalılar erken hemen kayboluyorlar. Bugün bize benzediniz siz de. Di e, di Turki biasanya tidurnya terlalu malam, tapi di sini kan di Indonesia tidurnya itu cepat ya jam sembilanan. tapi hari ini kalian juga mal tidurnya malam dan mirip sama dengan kita. Doyulmaz bir akşamın ufkundayız. Yani gerçekten e, doyulmaz bir gecedeyiz ama vakit çok geç. Onun için Bizler e, ruhsat alacağız müsaadenizle ama gerçekten ben bu geceye doyamadım. E, başka bir zamanda yine aranızda olmayı çok isterim gerçekten. Saya benar-benar sangat mengaguminya malam ini, tetapi waktu kita sempit, kami minta izin dan perlu pulang. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. Beliau akan kita antar pulang ke sana. Semuanya gundul, gundul, pacul. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita switch dari kegembiraan hati dengan cinta kita. Dan malam harinya cinta beberayan, cinta rahmatan lil alamin. Kita bersyukur sekarang kita cinta itu bisa meluatkan kita ke tempat-tempat yang tidak terkontrol sehingga Allah menyediakan akal. Akal itu menentukan batasnya, regulasinya dan seterusnya dalam surat An-Nur badan kita itu miskah kemudian kita punya misbah misbah itu pancaran cahaya yang maunya kemana-mana sampai memenuhi alam semesta maka diberi zujajah diberi helm helm itu untuk membatasi kamu itu kalau mau selamat tentukan batasmu jadi kapan-kapan kalau sabrang ada sabrang saya mohon menjelaskan bahwa adanya manusia itu karena ada konsep batas dari Allah tapi kapan-kapan. Nah, jadi sekarang kita dengarkan Cak Fuad sama Pak Nur Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang dulu, pindah dari hati ke pikiran. Cak Fuad sudah runding sama saya kira-kira e, mengemukakan hal-hal yang sebenarnya mengelaborasi dan memberi pedoman-pedoman tentang apa yang selama ini menjadi kecemasan kita terutama masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan, masalah-masalah yang menggelisahkan di medsos, di internet, di grup-grup WA, BlackBerry dan seterusnya di kalangan kelas menengah Indonesia termasuk kita ini meskipun kita <laughs> jane ya gak tengah gini iki jane ya delosor ning nisor ya ra apa-apa sing penting go pun ya ta nek dor dor dor dor ya ta Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya serah, saya persilakan Cak Fuad semerdeka-merdekanya kita masih punya waktu cukup panjang dengan Ustaz Rusma. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini saya diperkenankan Allah untuk hadir di uh, eh, cepat Syafaat bulan ini. Kemarin saya gagal ke Jakarta karena Gunung Bromo masih erupsi sehingga bandara, Mal bandara Malang ditutup sampai hari ini. Sehingga gagal ke Jakarta. Alhamdulillah malam hari ini eh, bisa hadir di sini bersama teman-teman sekalian dan kita betul-betul mendapat rahmat dari Allah. Ada tamu dari Turki yang Eh, membuat pertemuan kita pada malam hari ini menjadi lebih bermakna. Seperti dikatakan Canun tadi, saya ingin uh, sedikit berbicara mengenai apa yang dialami oleh umat Islam sekarang ini, terutama kita ini sedang di obok-obok, dipecah belah Ya kalau orang luar menyebelah itu ya biasa kita tidak bisa protes mereka. Tapi yang yang menjadi soal kan kita sendiri, ya kita sendiri yang eh, sepertinya mengobok-obok diri kita sendiri, ya dan merasa nikmat dipecah belah, bermusuhan satu sama lain tentang hal-hal yang sebenarnya kita tidak terlalu paham. Saya akan berangkat dari sejarah saja. Pertama soal perbedaan pendapat itu kalau jamaah mayang saya kira sudah paham lah. Ya. Masalah-masalah yang sifatnya usul maupun furuk ya dalam agama itu kita sudah biasa di sini dengan bermacam-macam perbedaan. Dan perbedaan itu memang kalau saya boleh mengatakan ya fitrah manusia. Karena manusia itu diciptakan unik. Setiap orang itu unik kalau rujukan ayatnya bisa kita baca surat al fujurat yang sering kita baca juga. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya. Syu'uban um, dzakarin wa untha itu laki perempuan. Syu'uban wa qabaila sering terjemahkan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebenarnya kalau ditinjau secara mendalam dari sisi bahasa, syu'uban wa qabailah itu tidak selalu berarti bangsa ataupun suku. Ya. Mungkin pada waktu Quran turun itu belum ada yang nam konsep bangsa seperti yang kita pahami sekarang belum ada waktu itu. Kalau suku sudah jelas, ya. Jadi waktu itu ya ter, ada etnik, ya, etnik, ya. Kemudian setelah itu suku-suku. Tapi bangsa, konsep bangsa itu kan lahir di zaman-zaman terakhir ini saja. Ya. Kalau di segi bahasa syu'uban itu artinya ber apa? Uh, ya berkelompok-kelompok. Syu'uban syu itu boleh dikatakan satu kecenderungan pikiran dan perasaan manusia yang diakibatkan atau yang dibedakan oleh tempat tinggalnya, latar belakangnya, ya kelompok di mana dia berada, masyarakat di, di mana dia berada itulah kemudian timbul syu'uban. Ya. Yang sekarang kita artikan dengan berbangsa-bangsa. Nah, itu alamiah. Jadi pluralitas itu alamiah, fitriah, ciptaan Allah. Yang sering kita lupakan adalah lanjutan ayat itu. Lita'a supaya kita saling mengenali. Nah, ini yang kita susah. Ya. Untuk mengenali satu sama lain itu yang susah. Kalau soal perbedaan pendapat di zaman Nabi itu sudah sering terjadi. Ya. Saya kira terlalu panjang kalau saya beri contoh-contoh itu. Saya akan berangkat dari sejarah bahwa di antara umat Islam memang sudah pernah terjadi yang namanya perang saudara. Ya. Kalau saya tidak salah, Pak Nur Somad mohon nanti dikoreksi. Perang saudara pertama itu terjadi pada peristiwa perangnya Sayyidina Ali dan pasukannya melawan pasukan uh, sebelum itu ada Abdul Jamal barangkali ya. Ya, yeah. Zubair dan uh, eh, Tolha Ibnu Ubaidillah dan Zubair Ibnu Awam. Plus dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak melawan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya ini perang kecil ini. Ya, perang kecil. Tapi ada luka. Mengapa? Karena yang berperang itu adalah sahabat-sahabat terkemuka. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya melawan Tolhah Abdullah bin eh, Zubair Abdul bin Zubair dan kemudian Siti Aisyah. Ya. Dan itu berangkat dari sebuah kesalahpahaman tapi kemudian diprovokasi. Nah, ini peran provokator selalu ada. Ya, selalu ada. Akhirnya terjadilah perang. Tidak usah kita ceritakan panjang lebar soal perang, tapi yang kita ingin pelajari apa? Dari sejarah itu. Kalau dulu ada perang antara Ali dan sahabat lain, yang kita ambil pelajaran apa? Apa itu harus kita kenang terus? Ya, pendukung Ali zaman sekarang tetap harus dendam melawan eh, de, kepada pendukung Tolha dan Aisyah. Apa kira-kira begitu pelajaran yang kita ambil? Semestinya tidak. Kalau saya punya bapak, bapak saya 15 anaknya, saya Cak Nun dan sebagainya. Bapak saya punya adik, Contoh saja ini bapak saya konflik dengan adiknya. Terus apa yang dilakukan anak-anak dari bapak saya dan anak-anak dari paman saya? Apakah memelihara konflik ini? Kira-kira? Tentu harusnya tidak. Ya. Tapi yang terjadi pada umat Islam itu dipelihara terus itu dendam. Konflik itu dipelihara terus. Yang perlu kita ambil pelajaran adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ketika ditanya oleh para pendukungnya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Tolhah, Zubair dan Aisyah itu bisa kita sebut sebagai orang munafik?" Karena dia sudah memerangi uh, eh, khalifah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab, "Oh, bagaimana kita menyebut mereka munafik? Mereka itu orang-orang yang rajin ibadah, rajin beramal soleh." jelas mereka bukan munafik. Kalau gitu mereka musyrik. Mereka jauh dari kemusyrikan. Nah terus siapa mereka itu? Kok memerangi Anda? Jawaban Ali ini yang harus kita harus kita ambil pelajaran. Kata Ali, "Innahum ashabi al-maftununa." Mereka itu adalah saudara-saudaraku yang sedang diuji. Ya. Innahum ikhwani bagaw alayya mereka itu adalah saudara-saudaraku yang sedang berontak kepadaku karena tidak setuju dengan apa yang aku lakukan. Tidak ada kata pemusrikan, pengkafiran, pemunafikan tidak ada. Setelah perang terj terjadi, Abdullah bin Zubair terbunuh, eh, Zubair bin Awam terbunuh, kemudian Talha bin Ubaidillah terbunuh juga. Siti Aisyah diantar oleh Ali dan pasukannya sampai ke Madinah. Ali berpesan, antarkan beliau sampai di kota Madinah, hormati, hargai beliau sebagai umul mukminin. Kemudian dia panggil putra dari Tolha bin Zubair, eh, Tolha bin Ubaidillah. Kamu ke sini. Lupakan apa yang terjadi antara aku dengan bapakmu. Ya, itu kata Ali. Ya. Saya berharap kepada Allah dan saya yakin saya dan bapakmu nanti akan ada di surga berhadap-hadapan. Kemudian beliau membaca surat Al-Hijr itu. Yang isinya itu Allah sudah menghilangkan rasa benci dan dendam di hati kami sehingga mereka nanti duduk di surga berhadap tinggal di surga berhadap-hadapan. Itulah yang bisa kita ambil, bukan kemudian melestarikan dendam. Yeah. Nah, itu perang kecil saya katakan tadi ya. Dan itu terjadi, memang sejarah itu mengatakan itu terjadi. Yang lebih besar adalah peristiwa berikutnya. Kalau tadi tahun 36 Hijriah, maka yang berikutnya yang terjadi yang disebut dengan perang Sifin, itu antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sofyan tahun 37 jadi setahun kemudian ini perang besar perang besar Nah itu hijriah itu ya tahun hijriah yang mungkin ini yang membawa luka yang mendalam ya. antara pendukung Ali yang kemudian disebut dengan Syiah dan pendukung Muawiyah ya tidak ada waktu itu belum ada istilah Sunni Syiah belum ada waktu itu ya Perang itu juga berakhir dengan asulhu perdamaian sebenarnya. Ya, berakhir meskipun di situ ahli sejarah mengatakan ada sedikit tipu daya tipu daya dalam uh, uh, perundingan itu. Tapi pada akhirnya sudah selesai karena sudah mau berunding dengan musuh Islam. Ya, begitu pandangan mereka. Maka akhirnya mereka merencanakan pembunuhan kedua belah pihak tapi diralah kersani Gusti Allah yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Umayyah Muawiyah tetap hidup dan berkuasa kemudian membangun yang namanya dinasti Bani Umayyah. Ya. Beberapa tahun kemudian, kalau tadi 37, kalau tidak saya pada tahun 61 Hijriah, itulah terjadi peristiwa yang lebih membakar lagi api dendam di antara pengikut Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yaitu peristiwa Karbala. Ya, yang sering kita dengar di mana Al Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh secara kejam. Ya kalau cerita sejarah macam-macam. Benar tidaknya kita walau alam. Ada yang mengatakan jasad Ali itu diseret dengan kuda sejauh puluhan kilometer untuk disampaikan kepada Yazid. Ya. Jadi ini yang kemudian menanamkan suatu luka yang sangat dalam di tubuh kedua belah pihak. Apalagi kemudian penguasa pada waktu itu setelah Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya yang namanya Yazid bin Muawiyah ini dendamnya kepada Ali bin Abi Thalib itu sampai sudah sampai ke ubun-ubunnya. Puncak dendamnya luar biasa. Sampai dia kemudian mewajibkan setiap khotib Jumat itu menutup khutbahnya dengan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib. Wajib. Kalau ada khotib nggak mau itu dipenggal kepalanya. Itu Yazid. Ya. Ini menurut catatan sejarah. Ya. Itu terus berlangsung sampai khalifah ke keenam yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini ditanya oleh orang-orang pada waktu itu. Bagaimana pendapat Anda tentang perang Siffin? Bagaimana pendapat Anda tentang perang Karbala? Ya. Umar bin Abdul Aziz menjawab, Allah sudah menyelamatkan diriku dari pertumpahan darah. itu. Dimaun afani Allahu minha katanya. Itu pertumpahan darah yang Allah sudah menyelamatkan aku dari peristiwa itu. Maka aku tidak akan pernah mau mengotori mulutku dengan berbicara mengenai peristiwa berdarah itu. Nah ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia tidak mau lagi bicara soal peristiwa itu karena akan menambah luka. Beliau pilih diam, tidak. Nah. Dan Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian mengubah tradisi. Dari semula sejak Yazid, khotib Jumat harus menutup khutbahnya dengan caci maki kepada Al bin Abi Thalib sejak saat dia tampil sebagai khalifah. Dia buat satu dekrit sejak saat ini tidak boleh ada seorang pun khatib yang mencaci pagi Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Ya. Kemudian beliau mengganti penutup khutbah itu dengan ayat yang dibaca oleh khotib-khotib sekarang ini. Ya. Sekarang nggak banyak nggak baca ya. Ya. Tapi khotib-khotib yang tradisional <laughs> biasanya masih baca. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum itu ayat luar biasa itu. Ya. Jadi pilihan Umar bin Abdul Aziz tepat-tepat sekali. Nah, sejak saat itulah konflik Sunni Syiah itu menjadi mereda. Ya. Itu, ya. Jadi kenapa kita tidak menjadi Umar bin Abdul Aziz? Ya. Kenapa kita milih memilih menjadi Yazid? Ya, yang mempertajam konflik yang menambah luka di hati. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari peristiwa itu. Ya. Sekarang ini kan enggak ini. Apalagi kalau kita baca tulisan-tulisan di media sosial itu, waduh sudah, masya Allah itu. Ya. <laughs> ya, itu, itu kenyataan, kenyataan ya. Jadi, nah sekarang saya mungkin ya, jadi peristiwa Karbala itu be begitu begitu apa menorehkan luka yang sangat mendalam bagi orang-orang Sunni, ya ah, orang-orang Syiah terutama ya, karena ya Al Husain bin Ali di, diperlakukan seperti itu. Meskipun ada sebagian penulis sejarah yang mengatakan sebenarnya tidak sekejam itu perlakuan kepada Husain. Ya ini semua adalah sejarah Sejarah itu biasanya tergantung kepada siapa yang menulis. Ya. Mungkin itu yang sampai terbawa sampai sekarang. Ya. Konflik di Syria. Ya, ini juga menarik ada dua ulama besar kelas dunia di zaman yang sekarang ini yang berbeda pandangan. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang kedua Syekh Muhammad Said Ramadan al buti Ya. Al-Qaradawi ini ulama Mesir yang sekarang tinggal di Qatar. Beliau ini termasuk yang mengecam keras Asisi presiden Mesir sekarang karena juga sudah bertindak zalim ya kepada bangsanya sehingga Qaradawi ini juga sudah dihukum mati in absentia. Ya tapi dilindungi oleh Qatar. Ya. Kalau Qatar mengembalikan Al-Qardawi, ya besok dipancung dia atau digantung. Ya. Menurut Al qardawi sisi ini lebih kejam daripada Jamal Abdul Nasir. Ya. Yang dulu Jamal sudah menggantung siapa? Hasan Al Banna, Said Kutub, ya dan lain-lain. Banyak sekali yang digantung oleh uh, Jamal Abdul Nasir. Ini sisi menurut Al-Qardawi ini lebih kejam. Maka beliau uh, ulama Mesir yang sangat keras menentang Asisi. Ya. Termasuk juga beliau memberikan fatwa jihad untuk menjatuhkan Bashir al-Assad, presiden Syria. Ya, itu ada saya juga dengarkan pidato Al-Qardawi yang eh, memfatwakan jihad menyerukan kepada negara-negara di dunia khususnya negara Islam untuk uh, bersatu padu menjatuhkan Assad dan menyerukan kepada umat Islam yang mampu untuk juga ikut berjuang di sana. Nah ini yang kemudian banyak juga orang-orang Indonesia yang pergi ke sana. Ya. Nah Al-Qaradawi ini tentu dia membuat satu fatwa seperti itu tentu berdasarkan juga pertimbangan-pertimbangan ya. Itulah namanya hasil ijtihad. Ya. Sementara yang tadi saya sebutkan yang kedua adalah Muhammad Said Ramadan. Ini ulama kelahir, kelahiran Turki, sekarang usianya sudah 85 tahun. Dia tinggal di Syria. Ya. Dia milih untuk bersikap netral. Tapi sikap netral itu tentu dianggap sebagai mendukung sebagai pendukung pasif dari Bashir al-Assad kan gitu karena dia bersikap netral. Nah, di antara dua ulama ini kira-kira yang benar yang mana? <laughs> nah ini, <laughs> yang benar yang mana? Yang dukung jihad tentu membenarkan si Korodowi. Ya, tapi yang tidak dia mendukung Al Buti. Ya, dan karena Buti tidak mau menjatuhkan Hafil Asad, maka Buti ditugas sebagai pendukung Syiah. Kan gitu. Nah, disinilah kemudian Al-Buti ini berpidato. Saya juga simak itu pengajiannya, itu sebuah pengajian. Dia katakan, aku lebih soroh anani sunni. Ya. Saya katakan terus terang bahwa saya ini adalah orang sunni. Dan akidah sunni akan saya bawa menghadap Allah. Saya bawa menghadap Allah. Sampai aku mati nanti. Ya. Tapi kata Al-Buti, orang-orang yang membuat konflik di negeri Syria ini jangan pernah berharap untuk dapat membenturkan saya dengan saudara-saudara saya orang-orang Syiah. Nah, ini yang dikatakan oleh Putih. Ya. Jadi saya Sunni, tapi jangan pernah berpikir untuk membenturkan saya dengan orang Syiah. Ini kata Al-Buti. Dalam hal ini beliau mempunyai alasan. Saya kutip alasannya eh, Al-Buti ini. Saya berharap teman-teman ahlu sunnah memahami sikap saya. Karena saya mengambil contoh dari peristiwa Kabil dan Habil. Ya. Peristiwa Kabil dan Habil. Apa ceritanya itu? Kabil berniat untuk membunuh Habil. Ya, ceritanya mudah-mudahan kita sudah tahu semua karena dia iri uh, Habil ini kok dapat istri yang cantik sedangkan dia tidak ya, Habil ini doanya diterima Allah Qabil tidak maka dia ingin membunuh Habil terus dia katakan aku akan membunuhmu Habil menjawab ya wa in basatta yadaka ilayya litaktulani fama ana bibasitin yadiyali aktulakah kata Habil. Wahai Kobil kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya, maka saya tidak akan pernah menggerakkan tangan saya untuk membunuhmu. Ya. Nah, Buti mengatakan, saudaraku ahli sunnah, ikutilah, jadilah Habil, dan jadi Kobil Saudaraku Syiah juga begitu. Jadilah Habil dan jangan jadi Kobil Ya. Kemudian dia menutup pengajiannya itu dengan mengatakan kita ini harus beragama itu tetap dengan dua sayap. Ya, janahani tadi kata-kata beliau. Janah dua sayap, yaitu sayap al-atifiyah dan sayap al-aklaniyah. Beragama itu harus dua sayap, sayap yang satu yang namanya emosional, yang satu rasional. Emosional itu yang menggerakkan. Sementara rasional itu yang membatasi. Ketika kita hanya emosional dalam beragama dan rasio kita tidak berfungsi untuk membatasi, maka yang terjadi adalah tragedi-tragedi yang kita alami sekarang ini. Itu yang dikatakan oleh Al Putih. Dan apa yang terjadi? Enam hari setelah beliau berpidato itu, Ketika beliau sedang memberi pengajian di masjidnya dengan ratusan orang yang mendengarkan, masjidnya dibom. Itu terjadi pada bulan Maret dua tahun yang lalu. Ya, maka wafatlah sebagai syahid siapa Said Ramadan al Buti. Ya. Nah ini suatu tragedi yang luar biasa. Nah teman-teman sekalian, tadi saya membandingkan dua ulama tadi dengan fatwa yang berbeda. Kalau saya berpendapat kedua-duanya pasti sudah melakukan ijtihad dengan latar belakang pengalaman hidupnya masing-masing. Ya. Memang saya Ramadan ini eh, saya eh, Al-Qaradawi kita kenal sebagai ulama apa? Fikih ya. Buku-buku fikihnya moderat sekali ya, uh, Al-Qaradawi ini. Jadi uh, cukup banyak dipakai saya kira di Indonesia, buku-bukunya terjemahnya banyak sekali. Sementara kalau Al-Buti ini memang ada uh, di samping beliau juga uh, ahli di dalam pinggir gambar juga ada uh, tasawufnya cukup tinggi. Ya. Jadi saya kira kedua-duanya itu merupakan sel istihad, kita tidak usah me menghujat salah satu dari keduanya atau keduanya karena banyak juga yang mengatakan Korodowi ini sudah menjadi agen Mossad ini <laughs> yang tidak suka mengatakan Korodowi sudah menjadi agennya Israel kemudian yang Buti dikatakan sebagai orang si si A. ya begitulah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kalau kita saya kira ambil sikap itu adalah hasil ijtihad mereka ijtihad itu bukan syariat hasil ijtihad itu pendapat manusia itu diberi peluang oleh Allah kalau benar pahalanya dua kalau salah satu siapa yang benar di antara keduanya saya kira waktu yang akan buktikan nanti ya. sejarah yang akan mencatat jadi jangan kita kemudian terbawa-bawa ikut menghujat satu atau yang lain karena mungkin kita berbeda pendapat dengan beliau-beliau itu Sikap yang di, diambil oleh Al-Buti ini saya kebetulan belum lama ini membaca sebuah hadis yang namanya hadis fitan ya. Saya kebetulan bawa catatannya. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dhar. Ya. Abu Dhar ini diberitahu oleh Rasulullah pada suatu hari bahwa sesudah wafat beliau itu akan terjadi fitnah di antara umat Islam fitnah di antara keluarga sendiri ya fitnah di antara umat Islam itu sama dengan apa konflik di dalam keluarga jadi akan terjadi konflik di antara umat Islam dan kalau sudah terjadi konflik maka naluri-naluri lama untuk perang itu akan muncul dikatakan itu adalah naluri manusia secara umum tapi khususnya orang Arab. Ya kan orang Arab kita tahu sebelum datangnya Islam yang namanya konflik antar suku itu tidak pernah berhenti. Ya. Begitu Islam datang hilang konflik antar suku, tapi begitu Rasulullah wafat balik lagi. Nah, itu. Nah, kemudian Rasulullah eh, kemudian si eh, Rasul mengatakan wala buta antastafizan nufusa bihujjatil muhafadu al mabati orang-orang yang muncul kembali naluri perangnya itu juga menggunakan alasan ini untuk menjaga prinsip-prinsip kebaikan ya. semua kan begitu ya. ya semua kan begitu maka Abu Dhar kemudian bertanya pada saat seperti itu ya Rasulullah saya akan keluar membawa pedang saya dan saya akan membela yang benar ini Abu Dhar bilang begitu kepada Rasulullah. Ya. Afala akhudu saifi wa adahu ala atiki. Ya, apakah saya tidak keluar dengan membawa pedang di atas pundak saya? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, "Syarakta al-qauma idzan." Kalau gitu kamu sama dengan mereka. Ya. Yaitu suka pe perang, pertumpahan darah. Ya, kalau begitu kamu sama dengan mereka. Kala fama murini. Kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada aku ya Rasulullah? Kala Rasulullah mengatakan talzamu baitak. Kamu tinggal di rumah saja. Ya. Kala fa inta dakhala alayya baiti kalau ada musuh yang datang masuk ke rumahku? Ya. Nabi menjawab, "In khosyita an yahbaruka usaif saif, fa'alqi thawbaka ala wajhika." Kalau kamu takut dengan kilatan pedang yang dibawa oleh orang yang masuk ke rumahmu, maka tutuplah wajahmu dengan pakaian, dengan kainmu, supaya tidak apa silau dengan kilatan pedang. Artinya jangan melawan, diam, ya, ambil sikap pasif. Ya. Wa fi riwayah fa in dakhala ala hatin minkun falyakun ka khaira ibnai Adam. Ya. Kalau ada terjadi seperti itu, maka hendaklah kamu memilih menjadi yang terbaik dari dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ya. Mana yang terbaik antara Habil dan Qabil? Tadi sudah kita katakan Habil, yaitu dia tidak akan menggerakkan tangannya untuk membunuh su saudaranya. Au kotila walal kotil, Lebih baik kamu jadi yang terbunuh daripada yang membunuh. Ya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Al-Buti itu. Ya. Tentu hadis-hadis seperti ini ya implementasinya kan lihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi oleh karena itu istiadatnya Korodowi mungkin kita anggap salah tapi ada benarnya. Atau benar tapi ada salahnya demikian juga Said Ramadan. Jadi semua itu ada situasi kondisi yang ikut ber, berpengaruh. Ya. Uh, Al-Buti saya katakan dia mengambil uh, pedoman dari Al-Quran tadi dan juga hadis ini yang dia mengatakan al qatila lal qatil lebih baik kau menjadi yang terbunuh daripada yang membunuh ya jadi para teman eh, teman-teman jamaah sekalian ini saya kira intinya kalau menurut saya kita harus belajar dari sejarah kita tahu memang sudah terjadi perang saudara demikian hebatnya dulu tapi kalau kita mengambil pelajaran dari sejarah ya bukan kemudian kita melestarikan dendam itu tapi bagaimana kita memupus dendam itu dan menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik sehingga jangan terjadi jangan terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti itu dan inilah saya kira yang selama ini kita Jamaah Ma'iyah ini selalu belajar untuk menjadi umat penengah yang eh, dimanapun kita berada selalu berusaha menjadi pihak yang meredam bukan membakar kalau kita belum bisa memperbaiki paling tidak kita tidak ikut merusak kalau kita belum bisa mempersatukan paling tidak kita tidak menambah-nambah apa permusuhan itulah yang harus kita kita ambil ya meskipun barangkali sikap seperti ini agak kalau sekarang nggak usum gitu ya usumnya sekarang kan orang saling apa menghujat ya ini tidak usum ini ya. waktu pada bulan kemarin ya eh, Kiai Zambil menjelaskan tentang al-ghuraba, orang-orang asing, orang-orang aneh. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an memang ketika Al-Qur'an mengatakan aksarun nasi, kebanyakan manusia itu apa Pak kira-kira? Aksarun nasi la ya'lamun. Aksarun nasi la yu'minun. Aksarun nasi la yashkurun. Coba lihat tuh tidak ada aktarun nasi kok baik-baik itu aktarun nasi mesti negatif. Ya aktaruhum fasikun, aktaruhum yajalun, aktaruhum mu'ridun, layak kilun, layak semaun. Ya. Jadi memang kita jangan kemudian lah semua orang begini, ya, kita harus begini tidak. Memang dikatakan di dalam Al-Quran itu kalau kolilon itu yang baik-baik Wakolilun min ibadiyash syakur. Ya, hanya sedikit orang-orang yang pandai bersyukur. Ma amana minhu illa kolil. Sing percaya itu mek didik. Yang percaya itu hanya sedikit. Ya, kemudian adalah waqalilun minal akhir, thullatun minal awalin wakolilun min minal akhirin. Yang masuk surga itu kok orang dulu-dulu banyak tapi orang zaman sekarang itu kolilun, sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk sedikit. <laughs> Ada orang berdoa di Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal Kolil, gitu ya. Ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit. Umar ini heran, ini kamu ini berdoa kok seperti itu apa maksudnya? Maka kemudian dia membaca ayat wa qalilun min ibadiyas syakur. Umat baru sadar, oh iya ya ada Quran seperti itu ya. <laughs> ya. Jadi tadi Cak Nur memberi contoh kata-kata itu harus dipahami apa inti pesannya, apa yang ada di baliknya. Orang kalau tidak serantanan biasanya gampang me, apa marah kan gitu ya. Ya termasuk Umar itu juga kadang-kadang juga rotok apa itu gerusa gerusu ya. <laughs> temperamennya tinggi. Suatu kali dia ketemu seorang sahabat. Kaifa asbahta ya uh, Abal Yaman. Ya. Gimana kabarmu pagi ini ya Abul Yaman? Abul Yaman ini jawab. Asbahtu wallahi akrahul haqqa. Wa ukhibul fitnata. Wa ashadu ma la arahu. Wa ahfadu laisa bi makhlukin Wa usalli bi ghairi wudu'in. Wali fil ardi ma laisa lillahi fis sama'. Umar ini langsung marah dia, pulang mau ambil pedang. Orang ini harus dipenggal kepalanya. Kok bicara sembarangan, ya. Coba dia katakan, gimana kabarnya pagi ini? Wallahi, pagi ini saya sangat benci kepada al-haq. Saya suka kepada fitnah. Ya, saya bersaksi tentang sesuatu yang aku tidak lihat. Saya menghafal yang bukan makhluk. Ya. Saya sholat tanpa wudhu dan saya punya sesuatu yang Allah tidak punya. Coba. Ahmad eh Umar ini. <laughs> marah ini Umar. Pulang dia mau ambil pedang ketemu Ali bin Abi Thalib. "Eh Umar, kok wajahmu marah gitu ada apa ini pagi-pagi?" Ini Ibnul Yaman ini kurang ajar katanya. Dia sudah berkata, saya tanya baik-baik gimana keadaanmu pagi ini, dia menjawab, "Wallahi asbahtu akraul haqqa." Ya. Demi Allah saya pagi ini tidak suka kepada al-haq. Kata Ali, yang benar toh. Benar gimana? Al-mautu haqqun. Mati itu adalah hak. Jadi dia nggak suka mati. Ya. Nah, yang kedua, anak akrohul fitnah, anak ukhibul fitnah. Aku suka fitnah. Ali membacakan ayat, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu itu fitnah ya. kan bener dia menyukai harta menyukai anak ya. ahfadhu laisabi makhlukin apa maksudnya ini Loh, Quran itu makhluk itu bukan, bukan. Itu kalam Allah lah ya dia hafal Al-Quran. Maka dia hafal sesuatu yang bukan mah, makhluk kan begitu. Ya. Apalagi tadi. Usolli bi ghairi wudu. Dia sholat tanpa wudhu ini kan melanggar syariat ini. Bid'ah ini. <laughs> Ali menjawab, lo nanti dulu toh. usul itu kan bisa berarti bersolawat. Apa bersolawat itu harus wudhu? Kan enggak. Allahumma sholli ala Muhammad itu kan usolli kan itu. Bersolawat. Jadi dia bersolawat tanpa wudhu artinya bukan sembahyang tapi bersolawat. Nah yang terakhir ini kurang ajar. Masa dia bilang dia punya sesuatu yang Allah tidak punya? Lah ya benar. Dia punya istri Allah nggak punya kok. <laughs> Jadi itulah ya. Luar biasa Ali bin Abi Thalib memang. Nah, nanti dikatakan si A saya ini memuji Ali ini. <laughs> ya, jadi tenang gitu ya. Kalau belum paham itu tanya dulu kan gitu ya tanya dulu apa maksudnya nah, Umar Abdul Khattab akhirnya wallahi laula kaya Ali lahala ke Umar ya Allah kalau bukan karena kamu Ali aku sudah hancur karena dia akan membunuh si Abul Yaman nah itu itulah Umar bin Khattab orang keras tapi dia mau mendengar orang lain nah, masalahnya adalah orang yang tidak mau dengar orang lain ini yang susah bener-bener dewe Nah itu. Jadi saya kira inilah saya kira yang harus kita tanamkan pada kita semua. Ya. Kita punya pemahaman yang luas. Kalau ada perbedaan di antara kita, ya jangan gampang-gampang kita kemudian me, e, menuduh, apalagi tuduhan itu sampai ke tingkat yang bisa mengenai diri kita sendiri. Misalnya tuduhan kafir, tuduhan syirik, ya itu itu semua tuduhan-tuduhan yang sangat berbahaya. Ya. Saya selalu mengatakan jangan gampang-gampang menuduh orang lain syirik, bid'ah, sesat, ya. Tapi kalau ada orang lain menuduh menuduh kita syirik, sesat, bid'ah, jangan keburu kemudian mengatakan ini bukan bid'ah, ini bukan syirik, tapi kita pelajari jangan-jangan saya memang syirik, jangan-jangan saya memang bid'ah. Jadi kepada orang lain jangan mudah menuduh, tapi kalau kepada orang lain menuduh jangan kita gampang menolak, harus kita pelajari ya supaya kita selamat. Karena kata Al-Hikmah e, untuk mengetahui diri kita itu yang sebenarnya, dengarlah apa yang dikatakan oleh musuhmu. Kat, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang yang tidak suka kepa, kepadamu karena boleh jadi di antara yang dia katakan tentang dirimu itu ada yang benar Nah, oleh karena itu maka tenang, ya jangan gampang marah kalau dituduh orang, tapi juga kita jangan gampang-gampang menuduh orang lain. Ya, itu saya kira beberapa hal uh, yang secara singkat saya kira inti-inti dari yang bisa saya sampaikan. Uh, mudah-mudahan nanti bisa di uh, per, di apa diperluas lagi pemahamannya oleh Ustadz Nur Somad dan juga Cak Nun. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.